Terus kelemane wiridan ku wong dikai hak menghayal karepe. Saya kepengen di bojo ayu nu solusine kan ya wiridan. Kepengen sugih nu ya solusine lah yang yang dia tidak tahu efek negatifnya adalah dia ini ratau eling Allah dengan makna yang digedaki Allah. Coba santri ku kon ngaji kon bener roh hukume Allah halal haram. Tapi mamen wiridan. Iso gak eling roh halal haram nah dene men wiridan. Gak iso. Aku serah kelakuan ibu mau nyuruh urusan seuzur nih. Wis kelakuane sih gue panggil lunas semua macam-macam. Jadi ya, saya kita warai hukumnya pengiran mau ngapa lo rukunnya sholat pitulas. Pitulas itu nomor pertama tiga. itu urutan ibu kira roh. itu niat, diam, takbir, apa? Gak niat sedulur ngatik sah terakhir. Oh rasa karena sing darah niat itu harus bareng. Lu gosek lagi ngatik, kok ngadeg sek lagi niat. ngatek sih. Nah berarti niat baik ngatek udah jadi. Ah, ora tau mikir, iya, nek yo kok dadi ahli swarga ku piye. Mulane masyhur ning masjid ku ana wong sekelompok wiridan donga neng pangeran. Sing sekelompok diskusi halal, Nabi posisi berdiri sulus. Nak zaut antarane rubuk abe nisfun. Nak zaujah sumun abe rubuk. mesra. <laughs> Oh, poai, bah, bagus. Pusing. Padahal hukumnya pangeran, apa? Ya jelas hukumnya pangeran. Saya belajar hukumnya pangeran, bi wiridan duwerdi. Oh, dua belajar hukumnya pangeran sembrono. Allah istilah no wiridan niku mau kowe lengo pangeran. Tapi nak istilah no hukum yusikumu wah iki wasiate pangeran. Wasiat itu barang serius apa gak serius? Serius. Man kalau di santri khusyuk wis curiga, wis gak gak prospek cara kula wis wis. Mbah Mun nak santri khusyuk sering wiridan kok ngarep diseneni malah. Cung yang nang seneng am jamaah wae ora tau sinau. <laughs> Dadi malah diamuk ana santri sering, sering jamaah kok ngarep. Jangan-jangan seneng kayak pelampiasan apa? Tapi masalah kue wes ra kadung ra seneng sinau, terus rasa seneng wiridan. Tambah elek meneh lah kan. Nah yo ya, elek meneh yo ya, rasa seneng ilmu, Wes lawala wes wes lawala iku akhirat yo ilmu yo Tapi Tapi nih senang wiridan di situ. Kadang-kadang menghindari hukumnya Allah. Gak siap deh nih, diterang hukumnya Allah. Ya mau. Jajal santri waring ini, jong kan abar sholat mau coy iki luwes siap. Jajal ngomong ini, jong abar sholat apa lo? Sing rukun kundi, sing sunat di. Apa menan nanti ini, sing sunat ayat iku piro, sing abat piro, ah tabar Ayo surat abat piro. Ayo mus, nak iso, tak kayak duit saya sunat ono piro gen ono abad ono hayat nah abad sing tujuh baru bisu judis, sahwi nah hayat ora ratus tak kon ngitung ayo nah, hitung sih hayat piro tak kei sih. saiki orang terima satu serong atau ewu Mau serang aja, eh, saya ngaji sung biasa gue jalan ngalor gitu loh. Gak siap. Wah, sing hafid lah, gak siap. Karena apa ya? Ilmu itu wes ruwet. Mulan kula yakin para kajian Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Umpama kajian Nabi ku isih sugeng, iku ambek wong wiridan, abe wong ngaji ku Nabi gabung sing ngaji. Gue ngaji ku mesti bener ya mergo rakno hukume Allah. Tapi nak dungo, Nah, sekarang motivasi ada doa itu keinginan kamu apa keinginan agama ini? Kau kepengen dibujuk ayu keinginan Islam mau keinginan kamu. Jak jawab ya gak usah munafik. Keinginan kamu, kayak kepengen ngurep di duit, keinginan kamu apa keinginan Islam? Tapi wong sing mulang halal haram, bawa anjing darani haram, babi darani haram itu keinginan Islam apa keinginan kamu? Keinginan Islam. Mulane tetap dua ulama tak jamin. kau ulama tinggal lo nafsu. Awas ke namanya ulama. Lu ya orang yang belajar itu ngomong keinginan Islam. Coba aku nerang nonak niatku niat verdoain untung kopo ya. Cong nak sholat ku niat, niatku fardu, ku fardu bagi sing mampu. Fatihah ku fardu. Keinginan Islam apa keinginan saya? Keinginan Islam. Tapi nak ku eling pangeran. Eling dengan makna kelakuanmu itu mau. Eling pangeran kau nyaur utangmu, kau nuruti karepmu. Ayo jawab. Lu gak usah beti menyang kelakuanmu wis ngono, wis biasa wae. Mulane tobat ya lewat ngaji iki tobat. Maksudnya yo wiridan tapi wau sak kadare bariku belajar halal haram. Kandane angel wong-wong. Wong alim tuh orang sing paling ngomong tentang keinginan Islam. Ya untungnya apa jajal kayak kula niku jujur nerangno niat iku fardu. Nak ora niat salate gak sah. Maca Fatihah fardu, nak ora maca Fatihah salate gak sah. Itu keinginan Islam. Tapi aku dungo ya Allah, kalau aku pengen murid sing sopan, sing nurut, itu keinginan saya. Akhirnya serukin aku dulu, Tapi ya lucu, dek sopan itu ya lucu. Mulanya kalau biasa rasa sopan ada apa sopan dosa kan ya sopan malah oh dadi niku tason nok gawe-gawe wis wis bakate ora ora sopan terus terusno biasa wae ya saya ulang lagi ya wong kudu mikir Eling Allah iku apik, tapi maknane eling Allah maknane ning gone ahlul ulama iku eling Allah eling sak ketentuan ketentuannya. Misalnya kayak dibujut cerewet. Terus dungo ya Allah mugi-mugi bujuk kula niku dados wanita ingkang solihah. Terus eling ketentuane Allah. Sing ditetir di bojo solihat iku ana aturane. Misalnya terus eling at-thayyibatu lit-thayyibina wa-thayyibuna Pokoknya walhasil lo eling lah terus. Al khabisatul khabisin al khabisun al khabisat wa thayyibatu litayyibina lito litayyibat. Iya, ya Allah gawe aturan bojo salihah iku pantese sing lanang yo. Soalnya akhirnya mikir, buatan sidorian Gusti. <laughs> ini sementara niat ini saya batalkan. Saya tak soleh dulu, baru nanti setelah saya soleh, jenengan yang harus ngikuti aturan. Jenengan berjanji yang toyib harus dapat toyibah. Akhirnya kan gak banyak nuntut Kowe kepen di anakmu alim, alim soleh, apal Quran. Terus ikut ini nuntut. Lah aku ikut ngapal ya Yura tau zaman pondok beli kok kepengen dia anak soleh. Iki wes sumbut tau ora? Akhirnya mikir, Gusti saya dulu tak soleh dulu, tak apalkan Quran dulu baru dulu anak. Tapi ini kan enggak. Gue goblok trauma mbak goblok ke anak mbak pelakoto jadi wong pinter. Lah ini sebetulnya dendam apa kuapok melarat terus anak mbok pekso jadi sugih. Wong sing ngapok kowe kok anak dadi korban. Iku keinginan apa keangkuhan? Jadi wong kudu mikir, tapi nak hukum itu tidak seperti itu semua. Kan kalau nak wong alim hormat. Ya donga ya sak kadare, jenenge wong njaluk pengirane sak kadare. nomor 1 ku eling hukume Allah. Ya mau. Ketika ada diskusi ilmu nerangno faraid misalnya, di pojok masjid nerangno faraid. Nak ono mayit mati, iku umun bagiane sepanahu. Nak kowe mojok donga, jajal takoki. Kenapa kok donga ngantos nangis? Utang kula kuat. Kita udah siap kafe. Mergo aku ngerti kelakuanmu mesti seneng. Nah, aku serang. Ya tapi tetap dungo, tapi ya itu. kadare. Sak kadare nganggo dungo sapu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah karena kalau niku fanatik ambil ilmu kalau fanatik. singanti kalau ketemu pangeran fanatik. Mereka ilmu itu menjangkau semuanya. Dan ilmu itu juga sing bihi yuk dengan ilmu Allah disembah, dengan Allah, dengan ilmu Allah ditoati. Tanpa ilmu itu nggak bisa semua sudah. Coba kue misalnya dungo ya Allah, kalau kepengen jadi wong sugeh, sing barokah, sing manfaat. Pertanyaannya, ukuran barokah itu apa? Nak sugah gelem zakat, lho ki roh bab zakat. Wong bab zakat ae. Ora roh kula kepen bojo ayu sing nurut. Lu nurut nurut kowe dalam keadaan goblok. Berarti nurut nang keses satan. Fucuk kok ora mikir. Keliru meneh. Ayo, ben roh raimu nak bener. Oh, bakate bakat maksiat panjenengan. Tapi nak kowe nganggo ilmu, aku itu pantas untuk bojo solihah ta ora? Ngaca. Aturannya Allah nak atau uli atau ibin atau nak solikah lis solikin Akhirnya kan mengkaca diri sendiri. Wis itu tuh nggak menggerian Gusti, solikah menggerian tak soleh riyen ngono mana Thayyibat menggerian tak toyib rian. Akhirnya belajar. Maksudnya karena mendungo ad-doa ibadah. Dungo itu sumsume itu hadis ojo ikut tok tolabul ilmi faridotun fardune ra dilakoni kok amen. Bocah ora karu-karuan. Jadi tapi kayak mesti rahasia kan? Lo soal kayak ngaji ini semangat dan gula ilmu nakalan, mau mikir karek ngurungono. Ngono narafa mereka mana diunekno nek. <laughs> Iki pecundang, gula ilmu ngene iku gula ilmu pecundang, gula ilmu tenan ya aku. Nak menganti nganti nangis. lu kula mau kitab ra nganti nangis. Nah utak kurang cukup, perangkat kurang cukup kalau nanti sholat hajat ya pangeran. Supaya faham, gue kan enggak. Gue ilmu sing ringan, caranya yang nama. <laughs> Maknani dhewe ra iso, coba dewe? Golek sing ahli, Oh, teko ning majelis. kayak <laughs> iso ya ini meneng, Nak gak paham wis wow alam. oh boy, ya ya ya gue lucu-lucunan zaman akhir cukup lah gue cukup. Tapi jenenge gak gula ilmu kang ngono apa yo ya? ya mau pecinta atau apa yo ya? pokoknya ya darahnya pecundang kok Kok elek teman saya setelah itu pokoknya ngono